Kemudian mengenai fi'il. Fi'il, Alhamdulillah, keseluruhannya memiliki faedah apa? Abdurrahman mutlak. Nah, tidak ada penunjukan umum kecuali Minta kecuali apabila ada kawin Nah, contoh misalnya fi'il yang memiliki makna umum dengan kawin Nah, fi'il yang memiliki makna umum dengan adanya kalimat. Karena asal fi'il itu tidak memiliki mana umum ikhwanifillah. Misalnya keumuman fi'il saya sama Muhammadun yaumal itnain. Bukan berarti kemudian setiap hari Senin Muhammad itu puasa, tapi di sini cuma sekadar khobar secara mutlak bahwasanya ya Muhammad itu puasa pada hari Senin entah Senin kemarin, Senin kemarinnya atau ya Senin tahun yang lalu. Yang jelas Muhammad puasa pada hari Senin. Tidak menunjukkan dia terus menerus puasa pada hari Senin. Sekarang fiil yang memiliki makna umum dengan adanya kalina. Contohnya, nah dengan adanya korinah kana di sana. Kala Muhammadun yasumu yawmal itsnain. Biasanya Muhammad itu puasa pada hari Senin. Atau senantiasa Muhammad puasa pada hari Senin menunjukkan umum berarti ya puasanya Muhammad itu ya senantiasa pada hari Senin. ingin menunjukkan pada istimewa Juga contoh yang dulu kita sampaikan Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An yushraka bih ini fi'il. Tapi ketika ada qarinah an ya an yushraka ini bisa ditakwilkan menjadi masdar isrokan sehingga memiliki makna umum. Pokoknya mencakup semua bentuk syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya selama pelakunya belum bertobat darinya. Nah, ini mengenai isim dan fiil berhubungan dengan mutlak atau umumnya faedah yang ditunjukkan. Kita masuk pada jenis Kata yang ketiga dalam bahasa Arab yaitu huruf. Qala wal harfu ma dalla ala ma'na fi ghairi. Huruf yaitu suatu kata yang menunjukkan atas makna. Berarti sama. Isim fi'il juga kata yang menunjukkan apa makna. Tapi menunjukkan makna untuk huruf itu berbeda dengan penunjukan makna pada isim dan fiil. Kalau penunjukan makna pada isim dan fiil itu ya memang pada kata itu sendiri menunjukkan makna tersebut. Sedangkan untuk huruf ikhwanillah dikatakan di sini madalla ala makna fi ghairih. Yaitu kata yang menunjukkan makna fi ghairi ya fi ya madallat ala syai' Tayyib apa madalla ala makna fi ghairi yaitu suatu kata yang menunjukkan atas makna ketika bergabung dengan yang lain ini lebih mudahnya. Tayyib jadi perjukan makna yang diambil faidah dari huruf yaitu ketika dia bergabung dengan yang lain. Contohnya apabila huruf fi misalnya. Muhammadun fil masjid. Baik. Fi pada kata fil masjid Kalau fi sendiri saja ini tidak menunjukkan makna apa-apa Fi nggak ada maknanya Tapi ketika bergabung dengan isim fil masjid Menunjukkan bahwasannya fi ini dorfiyah Yaitu memberikan makna di dalam Muhammad itu ada di dalam masjid Ini maksudnya Jadi huruf apa inilah Suatu kata yang menunjukkan makna Ya ketika bergabung dengan yang lain. Ini untuk mudahnya. Kalau dalam istilahnya ya madalla ala makna fi Yang menunjukkan pada selainnya yaitu maksudnya ketika dia bergabung dengan selain huruf yaitu bergabung dengan isim atau fi'il. Wa itu dan di antara huruf tersebut al waw. Belum memilihkan di sini di antara huruf-huruf ikhwanifillah yang sering muncul dalam pembahasan fikih karena banyaknya huruf tersebut muncul dalam hadis-hadis dan diambil darinya ahkam. Al-waw yang pertama waw. Wa ta'ti 'atifatan. Dia datang sebagai huruf atau Fatufidu Ishtirakal muta'adifain fil hukmi wala taqtadhi tartiba wala tunafihi illa bidalil ini faedah yang berhubungan dengan usul fiqh berhubungan dengan wawu diingat-ingat bahwasanya wawu itu ya datang memberikan makna ataf ya dan memberikan faedah apa istirahatul muta'allifain fil hukm bergabungnya dua hal yang diatofkan tersebut pada satu hukum. Jadi antara sesuatu yang sebelum wawu dan sesudah wawu itu hukumnya sama. Ini maksudnya. Dan perkara kedua yang harus diketahui bahwasanya wawu ikhwanillah la taqtadi tertib tidak memiliki konsekuensi urutan jadi antara yang disebutkan sebelum wawu dan setelah wawu itu tidak bisa disimpulkan mana yang lebih dahulu. Baik. Wala tunafihi illa bidalil tidak pula apa meniadakan urut-urutannya kecuali dengan dalil. Contohnya bagaimana? Seorang mengatakan, "Alhamdulillah, contoh yang mudah saja dalam kehidupan sehari-hari." Ja'a Muhammadun wa Ibrahim telah datang Muhammad dan Ibrahim. Wow, ya Muhammadun wa Ibrahim. Di sini wawu berfungsi untuk mengatofkan, ya, untuk menggabungkan antara Muhammad dan Ibrahim. Taib. Dan faedahnya apa? Menetapkan hukum yang sama, yaitu sama-sama datang. Muhammad dan Ibrahim sama-sama datang. Tapi tidak bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang datang itu terlebih dahulu adalah Muhammad dengan sekedar ya kalimat seperti ini. Datang Muhammadun wa itu Tidak bisa kita menentukan siapa yang datang duluan. Tidak pula kita bisa menafikan bahwasanya Muhammad itu datang duluan. Tidak bisa menentukan, tidak bisa juga meniadakan. Kecuali apabila ada dalil. Inilah yang disebut oleh para ulama ikhwanifillah tentang fungsi wabu yaitu apa? Mutlakul istirahat Tidak memiliki makna tertib Tidak bisa menetapkan tertib Tidak pula meniadakannya Nah kecuali dengan dalil ikhwanifillah contohnya dalam hukum misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman inna safa wal marwata min sya'airillah Sungguhnya Sofa dan Marwah itu wawu termasuk di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini menetapkan bahwasanya sofa sama hukumnya dengan marwah dari sisi apa? Dari sisi apa, Umar? Kedua-duanya adalah syiar syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan tidak bisa ditetapkan hanya dengan ayat ini bahwasanya karena syiar Allah itu sofa dan marwah maka harus memulai sa'i itu dari sofa menuju marwah kecuali dengan dalil. Ternyata ada dalil Rasulullah SAW ketika berhaji mencontohkan saat sa'i dimulai dari sofa. Kemudian beliau mengatakan, "Abda'u bima Allah bi." Aku memulai sa'i ini dengan Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mulai penyebutannya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sofa wal marwah diinginkan apa? Diinginkan tertib. Diinginkan tertib yaitu sofa dulu baru marwah. Cuman tertibnya sofa sebelum marwah itu apakah diambil hanya sekedar dari ayat ini? Hasan. Tidak, tapi diambil dari mana? Dari dalil yang lain yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya dari kalimat syekh yang terakhir wala wala taqtadi tartib wala tunafihi illa bidalil. Ini maksudnya demikian. Jadi kalau kalian menemukan ya dari dalil dalam as-sunnah dan ini wawu banyak sekali wawu itu banyak sekali ya Taib penggunaan wawu atau dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka tidak bisa kita kemudian menetapkan adanya runtutan oh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dan itu maka harus didahulukan terlebih dahulu. Misalnya dalam masalah tayamum dalam masalah tayamum Siapa yang hafal tadi tentang tayamum? Hah? Idrib Hadis dalam masalah tayamum coba datangkan tentang kaifiyah tayamum. Di sini datang dengan wow Nah, tayyib. La ba's mencontohkan dengan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati fansilu aydiyakum wa fansilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini semuanya dengan wawu, ya kan? mulai dari ya cucilah wajah-wajah kalian dan apa tangan-tangan kalian sampai siku. Terus Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Kalau sekedar ayat ini saja ikhwanillah, maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama adalah wajah, kemudian setelahnya adalah tangan, tidak. Kenapa? Karena alasannya apa Muhammad? Dalam dalil tersebut penggabungannya dengan wow tidak dengan thumma yang memiliki makna tertib. Maka dari mana kita mengambil bahwasanya itu harus urut dari dalil yang lain yaitu contoh Rasulullah SAW karena beliau menjelaskan Al-Quran. Ternyata yang diinginkan dari ayat tersebut adalah runtutan. Yang diinginkan adalah urut. Baik. Oleh karena itu harus urut, tapi bukan dengan mengambil faedah dari wabu pada ayat-ayat tersebut, tapi mengambil dari apa? Dari dalil yang berupa penjelasan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Sekarang huruf yang kedua alfa. Wa ti'ati batan fa tufidu ishtirakal muta'atifain fil hukmi ma'a tartibi wa taqib. Wa ta'ti sababiyyah fa tufidu Di sini fa disebutkan dua faedahnya. Yang pertama sebagai huruf atof sama seperti wawu. Tapi bedanya ikhwanillah kalau untuk fa tufidu istirahat muta'atifin fil hukmi ma'at taqdimi wa Memberikan faedah penggabungan ya dua yang saling diatofkan ya pada hukum yang sama. Jadi memberikan faedah penggabungan dua hal yang diatofkan tersebut pada satu hukum yang sama bersamaan dengan faedah tambahan yaitu adanya tertib. Jadi yang disebutkan sebelum fa itu mesti lebih awal daripada yang disebutkan setelah fa. Ini namanya tertib. Lalu makna takib ikhwanillah yaitu takib tertibnya ini tidak ada jeda. Ini makna, makna dari takib Karena tertib ikhwanillah itu ada dua disebut tertib disebut urut itu ada dua keadaan urut tapi apa antara yang pertama dengan yang kedua itu langsung tidak ada jeda ini namanya takib tapi kalau urut antara yang satu dan yang kedua itu ada jeda ada pembatas ini namanya apa ya muhlah baik tertib ma'al muhlah kalau dalam istilahnya tarohi, tarohi, tartib ma'at tarohi ini yang ada muhla ada jeda tapi kalau langsung namanya takim misalnya dakhala zaidun ya fa muhammadun al Masjidah. Zaid masuk kemudian langsung disusul Muhammad ya ke dalam masjid. Jadi Zaid dan Muhammad masuk ke dalam masjid. Mereka berurutan. Zaid dulu masuk langsung ya Muhammad itu menyusulnya. Berbeda kalau kita mengatakan ya dakhala Muhammadun al masjidah thumma Zaidun. Ini entah kapan yang jelas menunjukkan makna bahwasanya ya yang masuk pertama itu Muhammad, kemudian setelahnya entah satu jam atau dua jam atau sorenya kemudian datang masuk ke dalam masjid tersebut. Yang berikutnya dalam contoh tadi Zain. Paham? Ini makna pertama dari fa. Kemudian watak sababiyah dan terkadang juga kata memiliki makna sababiyah. Kain memiliki makna sababiyah itu taklil memberikan makna alasan. Jadi fa sababiyah ya untuk menunjukkan makna alasan, makna taklil. Jadi makna sababiyah ikhwanifillah yaitu yang sebelum fa itu merupakan sebab dan alasan bagi yang setelah fa. Ini namanya fa sababiyah. Dengan contoh akan kita ketahui misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi." Jangan kalian melampaui batas padanya. Kemudian fa sehingga ya turun atas kalian ya azabku, turun atas kalian kemurkaanku. Sebelum fa apa? larangan jangan kalian melampaui batas. Ini sebab apa? Sebab turunnya apa? Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. La tal'ab misalnya. La tal'ab fa'adribak. Jangan engkau bermain-main sehingga aku akan menghukummu. Mana sebabnya? Yaitu main-main. Main-main itu sebab sehingga nanti akan dipukul. Ini maksudnya. Nah itu dua dulu Kalian ingat-ingat Ya dua huruf Yaitu wawu dan fa Maknanya dengan contoh-contohnya Barakallahu fikum Subhanallah wa